Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulul Maram ditulis oleh Allah bin Hajar al wa taala. Kita masih di kitab Shalah, kitab yang panjang. Kitab yang paling panjang di dalam Bulul Maram kitab Shalah. Masih di bab yang ke-16 bab salatil istisqa, bab salat minta hujan. Sebelum pada pertemuan tadi lewat hadis-hadis anjuran Ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak turun hujan melakukan sholat di sisko. itu khutbah dulu baru kemudian sholat. Ya demikian. Berikutnya <clears throat> tata cara minta hujan berikutnya selain sholat yaitu apa? Dengan imam berdoa ketika khutbah Jumat. Hadis yang kelima, kalau <clears throat> Allah taala, yaitu hadis yang ke satu di buku ini. Wan ana Anas dari Anas Malik hadis anhu, Muhammad mutawatir alih. Ana rajulan dakhala masjid Sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk dalam masjid yaumal jumah pada hari Jumat. Nah, demikian. Tidak <clears throat> sebutkan di sini ya siapa orangnya lam akif ala tasmiyati aku tidak mendapati pemberian nama ini <clears throat> eh seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat wan nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kau imun yaktub beliau dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Nabi masuk, eh orang ini masuk, Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Pakola maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal telah hancur amwal harta-harta. Sebab para ulama <clears throat> bahwa pembicaraan berupa pembicaraan boleh antara antara khutib dengan makmum boleh. Ya, jadi Nabi berbicara pada sahabat ketika dia masuk masjid, tidak melakukan tahiyatul masjid. Ya, sebagian mengiring para ulama demikian. Tapi hukum asal seorang itu berbicara ketika khutbah, maka ini membatalkan pahala Jumat dia. Walaupun kewajiban sudah dia laksanakan, tapi pahalanya adalah ter terhapuskan. Maka maka mengatakan, wa Rasulullah telah hancur harta-harta, wang kota itu subul dan telah terputus ingkotaat, telah terputus jalan-jalan. Fatullaha azza wa jalla Yugi sunnah. Maka berdoalah engkau kepada Allah azza wajalla maha tinggi dan maha agung untuk menurunkan kami hujan. Para ya deh, maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya. Sumakor orang Nabi mengatakan, ya, ini menunjukkan tata cara berikutnya adalah apa? Khotib berkhutbah dan berdoa. Ya ketika berkhutbah. orang Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah turunkanlah kami hujan. Allahumma aghithna ya Allah turunkanlah kami hujan. Gaus ya, ini hujan. Pada orang hadis maka kemudian sebuah hadis yang lengkap. Wafi doa dan di dalam hadis yang panjang ini, hadis Anas ini, doa ada doa bim sakihah untuk menahannya. Karena sebutkan kemudian di hari berikutnya ya hujan terus-menerus sehingga datang orang ini lagi disebutkan demikian minta kepada Nabi untuk menghentikan hujan. Ya itu, mutamalaih hadis boleh Muslim. Lihat di sini panjang, ya sebenarnya panjang cuma dipotong di sini oleh Ibnu Hajar apa yang dia butuhkan. Di situ ada sebutan oleh Imam Sunani doanya Allahumma hawalaina wala alaina itu. Ya, ini berkata orang itu tadi di hari berikutnya Jum'ah bila di Jum'at berikutnya jadi tujuh hari hujan terus menerus akhirnya akhirnya datang di Jumat berikutnya dan berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hancur harta-harta dan terputus jalan-jalan. Doakanlah, berdoa kepada Allah akan agar apa? Yamsikuha anak agar Allah menahan hujan atas kamu. Ini juga berarti kalau banyak hujan, ya banyak di situ banjir dan sebagainya, boleh untuk kemudian berdoa agar ditahan hujan tersebut atau dialihkan hujan itu. Maka Nabi SAW berdoa, ya para para rasulullah maka Nabi mengangkat kedua tangan berikutnya di Jumat berikutnya. Belum mengangkat tangan lagi, kedua tangannya kemudian beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wa alaina. Ya Allah, pindahkanlah atas kami wala la alaina dan jangan atas kami hujan tersebut. Pindahkan hujan ini ya supaya tidak terjadi banjir bandang yang lebih berat lagi. Allahumma alal akam wa darab wa butunul audiyah. Ya Allah, pindahkan ke akam ini ya, tempat-tempat tempat-tempat tinggi wa darab ya pegunungan-pegunungan, butun audiyah kemudian perut-perutnya lembah-lembah, mana-mana bit syajar tempat tumbuh-tumbuhnya pohon-pohon itu pindah tempat-tempat yang jauh ya itu ya itu maka kemudian disebutkan tampalah matahari dan para sahabat bisa berjalan ya ini ini ini hadis lengkapnya <clears throat> Mutam dari hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan apa? Disunahkan apabila kemudian terus menerus hujan untuk kemudian imam, pemimpin atau semisalnya untuk kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Ya, demikian. <clears throat> Sebutkan di sini istihbab istisqa imam yaumul Jumat, fil khutbah disukai juga. Tata cara istisqa berikutnya minta hujan adalah disukai imam berdoa minta hujan pada hari Jumat di dalam khutbah sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu Imam Nawawi boleh mengatakan la khilaf fi jawazi, tidak ada perselisihan, bolehnya demikian. Boleh. Ya, boleh ketika jadi pataklik cukup dengan khutbah. Ya, khutbah dan berdoa. Khutbah cepat kemudian berdoa. Kemudian juga sekolah dengan kudama. Wa idza aqatul matar apabila banyak hujan, sudah yadrum yang mana membahayakan mereka. Aumiyah, uyun, demikian juga mata air-mata air yang banyak. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Ayo kau bifah untuk meringankannya. Boleh disunahkan kalau banyak hujan, disunahkan untuk berdoa kepada Allah agar hujannya itu dihentikan. Wa yasrifu anhum tahu dan Allah mengalihkan dari mereka bahayanya. Baik, jalu fi amakin tanpa walatadur dan dibawa ke tempat-tempat yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Demikian juga Imam Nawawi mengatakan istihbab talabil inqita'i matar al manazil. Disukai juga ya untuk meminta terputusnya hujan. Berdoa pada Allah agar apa? Terputusnya hujan. Ya itu. Kemudian berikutnya, ya selesai berarti ya tata cara berikutnya adalah dengan cukup berdoa. Berikutnya <clears throat> wa anhu masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua Imam Bukhari di sini. Bolehnya tawasul dengan doa orang soleh masih hidup. Ya ini termasuk betul-betul tawasul. Insya Allah ini sebutkan bisa. Anak Umar sini ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana kuh itu adalah apabila itu mereka dalam keadaan qahd, dalam keadaan paceklik. Istasqa bin Abbas bin Abdul Muthalib beliau meminta hujan pada Allah Subhanahu wa taala di sini dengan tawasul dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muthalib dengan doa orang soleh masih hidup. Wakala kemudian Nabi mengatakan, ya, kemudian Umar mengatakan, ya, Umar kemudian boleh mengatakan, Allahumma inna kunna nastaski ilaika binabina. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu nastaski meminta hujan kepada Engkau. Binabina dengan perantaraan Nabi kami. Jadi Nabi sosan yang berdoa. Pataskina dan engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika dan sungguhnya kami bertawasul kepada engkau ya bi ammi nabiyya dengan paman nabi kami. Ya. Fas faaskina maka turunkanlah hujan kepada kami. yusqaun maka turunlah hujan. Maka mereka diturunkan hujan. Rawi Bukhari. Mereka Bukhari riwayat. Ya demikian. Kemudian disebutkan sebuah riwayat bahwa kemudian Abbas radhiyallahu anhu pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Boleh tawasul dengan doa orang yang soleh masih hidup. Tawasul umpamanya kita ya tidak ada hujan umpamanya. Kemudian kita akan melakukan sholat istisqa. Kemudian ini berdoa orang yang soleh di antara kita umpamanya. Ya demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawasul pada beliau orang yang paling Abdul Salam Bakar Siddiq. kami beliau minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sebutkan juga oleh para ulama. <clears throat> Soalnya Ibnu Qudama di sini di Mughni yustahab ayyustasqa biman dhahara salahu. Disukai untuk minta hujan dengan tawasul terhadap orang yang dhahara salahu tampak solehnya. Orang yang solehnya tampak insya Allah kebaikannya, akhlaknya, ibadahnya tampak. Dia no anu akrabu ila ijabati doa karena sungguhnya dia lebih dekat kepada diijabai, dijawab doanya. Baina Umar istisqa bil Abbas, karena sungguhnya Umar beliau istisqa dengan Abbas. Paman Nabi sallallahu alaihi Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ini penting juga bisa ditulis. Waruya anak Muawiyah diriwayatkan, sesungguhnya Muawiyah sahih ini, sanadnya sahih. Muawiyah bin Abi Sufyan kharaja yastasqi, beliau keluar untuk minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada majalah salam mimbar ketika beliau duduk di atas mimbar, Kala dia mengatakan Muawiyah Rasulullah anhu. Aina Yazid bin Aswad? Di mana Yazid bin Aswad? Al-Jurasi. Di mana? Maka Yazid faqama Yazid maka Yazid itu berdiri. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, "Ya baka orang suka menangis." Karena solehnya dia suka menangis. Yang menunjukkan solehnya. Tambah. Maka berdirilah Yazid ketika dipanggil Yazid bin Aswad ini. Fadahu Muawiyah maka Muawiyah memanggilnya. Wa ajlasahu inda rijlaihi maka didudukkan di samping kedua kaki Muawiyah. Sumakala kemudian berkata Muawiyah, Allahumma ya Allah inna nastasfi'u ilaika bi khairina. Ya Allah sungguhnya kami ya meminta syafaat kepada engkau dengan orang yang paling baik di antara kami wa afdalina dan paling afdal di antara kami Yazid bin Aswad Yazid bin Aswad boleh tawasul dengan dua orang soleh dan kita merasa aneh ya ini benar boleh dua orang soleh tapi kalau sudah mati syirik berdoa pada orang yang sudah mati yang soleh syirik tawasul dengan mereka. ini banyak terjadi di antara orang-orang. Maka berkata Muawiyah al anhu, "Ya Yazid wa Yazid, irfa' yadek, angkatlah kedua tanganmu." Barofa yadek kemudian dia pun mengangkat kedua tangannya. Wa da'urah Allah Ta'ala, kemudian dia berdoa pada Allah SWT Langsung dibalas oleh Allah SWT. Ini memang orang-orang yang soleh demikian. Fasarat fil ghurb, maka berjalan ya di arah barat sahabah awan mendung. Misru turus seperti apa? Turus seperti e, tameng, tameng besi itu yang untuk berperang. Wahab harih dan bertiup angin langsung. Fasuku maka mereka pun diberikan hujan. hatakadu sampai-sampai mereka la nama manazilahum sampai sampai mereka itu belum menjumpai rumah-rumah mereka. Hujan langsung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan langsung turun hujan. Demikian juga Umar bin Khattab waktu itu ketika ya tawasul dengan Abbas langsung turun hujan di waktu itu. Masya Allah seperti ini. Ya. Kemudian sebutkan juga wastas bihi tuhak maratan ukhra sulim kudamah bahwa Duhak bin Qais Al-Fihri juga pernah ya istisqa dengan tawasul dengan siapa dengan Yazid Yazid ini tadi al jurusi Yazid bin Aswad al jurusi Ya demikian. Ini boleh. untuk kemudian berdoa istisqa, kemudian orang yang dianggap soleh dia berdoa. Berikutnya hadis ya yang ke-8. Ya, yang ke hadis yang ke-7. Itu hadis yang ke-483. Kuala Ramadhan wa anhu dan darinya dari masih dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, "Asabana menimpa kami Wanah nahnu ma'a dan kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi matar hujan. Kami tertimpa hujan, turun hujan bersama dengan Nabi sallallahu waktu itu. Oleh maka disebutkan fahasara saubahu. Kemudian berkata, ya Anas Malik ini fahasara saubahu disebutkan hasara di sini Nabi mengangkat bajunya, menyingkap bajunya sampai ter sampai terlihat ya kakinya tapi bukan apa bukan e, auratnya ya dengan menyingkap sebagian badannya itu Hatta asobahu minal matar sampai Nabi terkena ya hujan tersebut. Ya itu. Wakala kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam innahu haditsu ahdin bi Sesungguhnya dia baru saja ya dari Rob, dari Robnya dari Allah SWT sebutkan maknanya adalah hadis ahdin di sini hadis ahdin itu baru saja janji baru saja janjinya terhadap Robnya maknanya adalah anal mata rahmat Sesungguhnya hujan itu adalah rahmat kori koribah koribatul ahdi bifalkilah dia baru saja Allah menciptakannya Ya, demikian sudah. Wa tabarok biha, kemudian minta berkah dengannya. Hadis ini rawi Muslim riwayatkan Imam Muslim termasuk hadis yang dikritik para ulama. Ya, disebutkan di situ sebab doibnya adalah Ja'far bin Sulaiman atau bi atau dubai Ya. Hadis ini diingkari oleh para ulama. Ya, demikian. Ya, sebagian berpendapat ketika hujan, hujan-hujanan di antara dalilnya ini. Nabi terkena hujan kemudian beliau mengikat bajunya. Nah, kalau kita kan hujan-hujanan, anak-anak itu buka bajunya hujan-hujanan. Tapi di sini doif. Ya Allah, Sebenarnya mengatakan boleh. Ya, demikian di sini, semoga sudah ada anda sekian